Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un yaitu orang yang kusuk dalam solatnya. Dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan orang yang menunaikan zakat. والذين هم لفروجهم حافظون Dan orang yang memelihara kemaluannya. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. والذين هم على صلواتهم يحافظون serta orang yang memelihara solatnya. أولئك هم الوارثون Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. ثم إنكم بعد ذلك لميتون Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. Kemudian, sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ Dan sungguh, kami telah menciptakan tujuh lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Dan kami tumbuhkan pohon zaitun yang tumbuh dari gunung Sinai, yang menghasilkan minyak dan bahan pembangkit selera bagi orang-orang yang makan. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ Dan sungguh, pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Atasnya hewan-hewan ternak, dan di atas kapal-kapal kamu diangkut. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين Maka berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila. Maka tunggulah sabarlah terhadapnya sampai waktu yang ditentukan. قال رب انصرني بما كذبون Dia Nuh berdoa, Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا Lalu kami wahyukan kepadanya, Buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang, dan tanur dapur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين Dan apabila engkau dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas kapal, maka ucapkanlah, Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين Dan berdoalah, Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Sungguh, pada kejadian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar menimpakan siksaan kepada kaum Nuh itu. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat yang lain, kaum Ad. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya, dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain, hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون Dan sungguh, jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? هيهات هيهات لما توعدون Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين Kehidupan itu tidak lain, hanyalah kehidupan kita di dunia ini. di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Dia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kita tidak akan mempercayainya. قال رب انصرني بما كذبون Dia Hud berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." قال عما قليل ليصبحن نادمين Dia Allah berfirman, "Tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal." فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين Kemudian setelah mereka, kami ciptakan umat-umat yang lain. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون Tidak ada satu umat pun yang dapat menyegerakan ajalnya, dan tidak pula menangguhkannya. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Setiap kali seorang rasul datang kepada suatu umat, mereka mendustakannya. Maka kami silih gantikan sebagian mereka dengan sebagian yang lain dalam kebinasaan. Dan kami jadikan mereka bahan cerita bagi manusia. Maka binasalah bagi kaum yang tidak beriman. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh, dan mereka memang kaum yang sombong. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون maka mereka berkata, "Apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita, padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita?" Maka mereka mendustakan keduanya. Karena itu, mereka termasuk orang yang dibinasakan. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat, agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami, dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan dengan mata air yang mengalir. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu salihah inni bima ta'amaluna alim Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Inna Sungguh, orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Dan mereka yang tidak mempersekutukan Tuhannya. والذين Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون Dan kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون Tetapi hati mereka orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini. Dan mereka mempunyai kebiasaan banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan lain, buruk, yang terus mereka kerjakan. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون Sehingga apabila kami timpakan siksaan kepada orang-orang yang hidup bermewah-mewah di antara mereka, seketika itu mereka berteriak-teriak meminta tolong. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون Janganlah kamu berteriak-teriak meminta tolong pada hari ini. Sungguh, kamu tidak akan mendapat pertolongan dari kami. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون Sungguh, ayat-ayatku Al-Quran selalu dibacakan kepada kamu, tetapi kamu selalu berpaling ke belakang. مستكبرين به سامرا تهجرون Dengan menyombongkan diri dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya Al-Quran pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين Maka tidakkah mereka menghayati firman Allah? Atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu? أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka, Muhammad? Karena itu, mereka mengingkarinya. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون Atau mereka berkata, Orang itu Muhammad, gila, padahal dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka. Tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Atau engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik, karena Dia pemberi rizki yang terbaik. Dan sungguh, engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ Dan sungguh, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون Dan sekiranya mereka kami kasihani, dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون Dan sungguh, kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya, dan juga tidak merendahkan diri. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون Sehingga apabila kami bukakan untuk mereka pintu azab yang sangat keras, seketika itu mereka menjadi putus asa. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Dan dialah yang telah menciptakan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون Dan dialah yang menciptakan dan mengembangbiakan kamu di bumi, dan kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pergantian malam dan siang. Tidakkah kamu mengerti? Bahkan mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Mereka berkata, Apakah betul apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?" لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين Sungguh, yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui. سيقولون لله قل أفلا تذكرون mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh? dan yang memiliki ars yang agung. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu? Dia melindungi, dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. سيقولون لله قل فأنا تسحرون Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu? بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar pendusta. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan banyak, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah – dari apa yang mereka sifatkan itu. Dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. قل رب إما تريني ما يوعدون Katakanlah Muhammad, Ya Tuhanku, seandainya engkau hendak memperlihatkan kepadaku apa azab yang diancamkan kepada mereka. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang zalim. Dan sungguh, kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu Muhammad apa yang kami ancamkan kepada mereka. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين Dan katakanlah, Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sungguh, itu adalah dalih yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, hari kiamat, dan tidak pula mereka saling bertanya. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا خسروا أنفسهم في جهنم خالدون Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Bibir atas ditarik ke atas bibir bawah ditarik ke bawah, sehingga nampak jelek. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu selalu mendustakannya. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya, kembalikanlah kami ke dunia. Jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim." قال اخسأوا فيها ولا تكلمون Dia Allah berfirman, Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين Sungguh ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون Lalu kamu jadikan mereka buah ejekan, sehingga kamu lupa mengingat aku, dan kamu selalu menertawakan mereka. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون Sungguh, pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Sungguh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, Kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja, jika kamu benar-benar mengetahui. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? فتعالى الله الملك الحق La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Tuhan yang memiliki ars yang mulia. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain selain Allah, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh, orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Dan katakanlah Muhammad, Ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat. Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik.